Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan berbagai macam kemuliaan yang besar dalam agamanya yang memuliakan kita untuk memahami petunjuk terbesar dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu memahami kandungan dari nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha terpuji, sifat-sifatnya yang maha sempurna. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mengadakan majelis ilmu, mengkaji pembahasan ilmu yang paling agung dalam Islam, yang paling mulia secara mutlak, yaitu pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keterangan para ulama ahlu sunnah dalam memahaminya. Pada kesempatan kita kajian kita di pagi hari ini, kita akan membahas salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah yang nama ini di antara sekian banyak nama-namanya yang Maha Indah yang menggambarkan tentang luasnya kebaikan, kedermawanan, kepemurahan dan segala bentuk rahmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hamba-hambanya yang ini harusnya menambah kesyukuran mereka kepada Allah yang ini seharusnya menjadikan mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kepada segala sesuatu selainnya yang ada di dunia ini. Kita akan bahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Maha pemberi petunjuk, Maha pemberi hidayah kepada makhluknya. Al-Hadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya yang Maha Indah ini di dalam dua ayat Al-Quran paling tidak. Pertama, dalam surah Al-Hajj ayat ke-54 Allah berfirman, "Wa inna Allah lahadil ladhina amanu ila sirati mustaqim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus untuk menempuh dan istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Furqan ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi wa nasira. Dan cukuplah dengan RobMu. Cukuplah dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi hidayah, sebagai pemberi petunjuk, wa nasira dan sebagai penolong. Jadi inilah dua ayat Al-Qur'an yang menetapkan Al-Hadi sebagai salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah dan tentu saja kandungan dari nama ini benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk menetapkan hidayah dalam dirinya, untuk senantiasa dia memahami bahwa hidayah yang merupakan sumber kebaikan, sumber peneguh keimanannya itu adalah benar-benar limpahan anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya yang beriman. Maka al-hadi pengertiannya al-hadi adalah huwallazi yahdi ibadahu wa yursyiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Dialah yang memberi petunjuk kepada hamba-hambanya dan membimbing mereka, mengarahkan mereka, memberi petunjuk, membimbing dan mengarahkan mereka kepada kepada sesuatu yang menatangkan kebahagiaan hamba-hambanya yang beriman mendapatkan petunjuk untuk mentaati dan meraih keridhaannya. Lebih daripada itu dengan hidayahnya semua hewan-hewan yang ada di muka bumi ini mendapatkan petunjuk untuk kemaslahatan hidup mereka <clears throat> dan untuk menghindarkan hal-hal yang membahayakan diri mereka. Jadi di sini pengertian hidayah di sini hidayah umum. Bukan cuman hidayah dalam kebaikan berupa agama, petunjuk untuk menjalankan agamanya, tapi makhluk-makhluk hidup yang lain pun mendapatkan bagian dari hidayah ini. Yaitu hewan-hewan, dia mendapatkan hidayah untuk bisa menyelenggarakan urusan hidupnya dengan benar. Untuk mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, bahkan kita lihat bayi yang baru lahir ya, termasuk anaknya hewan yang baru keluar dari rahim induknya, kenapa ketika lahir dia langsung bisa mencari susu induknya. Sama seperti bayi. Kenapa dia dengan dengan fitrahnya bisa langsung mengisap susu ibunya. Eh, ini semua disebabkan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la berfirman, "Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan manusia penciptaan makhluknya Walladzi qaddara fahada dan dialah yang menakdirkan serta hada, memberi hidayah. Memberi hidayah kepada semua makhluknya untuk mereka bisa mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam rangka menyelenggarakan atau melangsungkan hidup mereka di dunia. Maka inilah pengertian daripada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya jadi mencakup hidayah yang berupa petunjuk dalam agama dan juga hidayah untuk melakukan hal-hal yang membawa kebaikan untuk kelangsungan hidup makhluknya dalam kehidupan mereka di dunia. Oleh karena itu di sini nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini benar-benar menunjukkan kepada kita akan luasnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau direnungkan oleh orang-orang yang beriman. Apa kurangnya kebaikan yang Allah berikan kepadanya? Sudah diberikan dia hidayah untuk menyelenggarakan urusan hidupnya dengan baik, sebagaimana yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang lain, orang-orang kafir pun diberi. Ditambah lagi itu mereka disempurnakan hidayahnya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat Hidayah untuk bisa menjalankan Islam. Hidayah untuk bisa memahami indahnya ilmu sunnah. Hidayah untuk bisa mengamalkannya. Maka subhanallah, seseorang yang diberikan anugerah dan taufik untuk bisa memahami kebaikan, memahami manhaj salaf, di tengah-tengah manusia yang bergelimbang dengan fitnah dunia dan fitnah syubhat, ini merupakan anugerah yang sangat terindah dalam hidup manusia merupakan nikmat yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Yang seharusnya direnungkan oleh orang-orang yang beriman yang masih pikirannya didominasi oleh dunia, harusnya dia berpikir kalau masalah hidayah untuk urusan dunia saja, urusan makan dan minum saja, maka hidayah ini juga Allah berikan kepada hewan yang paling hina sekalipun. Manusia yang paling hina sekalipun orang-orang kafir juga mendapatkan petunjuk dalam artian untuk bisa mendapatkan makanan dan minuman. Maka kenapa ini yang dikejar? Kenapa dia tidak memfokuskan dirinya untuk meraih hidayah yang khusus? Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala muliakan para nabinya, muliakan orang-orang yang soleh, yaitu hidayah untuk mengenal agamanya, untuk bisa menempuh jalan yang lurus yang akan membawa kepada keridhaan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu untuk mengenal petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna Al-Hadi, maha pemberi petunjuk dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hadi yang termasuk Al-Asmaul Husna nama-namanya yang maha indah. Ada penjelasan yang menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Atiyah dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-A'la tadi, Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dialah yang menentukan dan memberikan hidayah kepada semua makhluknya. Beliau mengartikan hidayah di sini umum kata beliau, amun kauluhu fahada amun li jami'il hidayati fil insani wal haywani وقد خصص بعض المفسرين أشياء من الهدايات فقال الفراء معناه هدى وأضل hada بالواحدة لدلالتها على الأخرى wahidati lidalalatiha alal ukhra. Makna firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah yang menentukan, yang menetapkan kemudian memberikan hidayah kepada makhluknya. Ini umum meliputi semua bentuk-bentuk hidayah pada diri manusia dan hewan. Binatang-binatang. Meskipun sebagian ahlu tafsir menghususkan hidayah di sini pada sebagian bentuknya seperti ucapannya Al-Farra yang mengatakan hidayah di sini ya petunjuk kepada Islam dan menyesatkan sebagian manusia yang lainnya dari dari petunjuk Islam. <clears throat> Ada juga yang menyebutkan apa ini bentuk hidayah. Bentuk hidayah ini pada hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup duniawi, hewan maupun manusia. Seperti yang saya katakan tadi, anak yang baru lahir langsung bisa mengisap susu apa ini ibunya atau induknya bagi hewan. Kemudian ucapannya mujahid, ya ini memberikan hidayah kepada manusia, yaitu dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan dalam agamanya, ada juga yang disesatkan sehingga tidak mengetahui kebaikan. Kata beliau selanjutnya kesimpulannya wahadil aqwalu mithalat wal umumu fil ayati aswabu fi kulli takdirin wa fi kulli hidayah. Yang semua ucapan dari para ulama salaf ini cuma sekedar menyebutkan contoh, menyebutkan satu salah satu dari bentuknya, dan keumuman dalam ayat ini inilah yang lebih dekat kepada kebenaran, dan maknanya mencakup semua hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada semua makhluknya. Jadi maknanya hidayah di sini adalah hidayah umum. Maka subhanallah kalau kita renungkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia berupa petunjuk baik untuk kemaslahatan hidup duniawi, apalagi petunjuk dalam agama, benar-benar seseorang yang dianugerahkan iman, yang dianugerahkan petunjuk untuk mengikuti sunnah, dilimpahkan padanya secara sempurna hidayah kebaikan tersebut. Semua hidayah Allah terkumpul dalam dirinya. Tinggal satu nanti hidayah yang menanti dia yang akan kita jelaskan nanti hidayah untuk masuk ke dalam surga. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap teguh dan istiqomah di atas agama ini agar bisa mendapatkan keridhaannya dan masuk ke dalam surganya. <clears throat> Jadi terkumpul dalam dirinya orang-orang yang beriman. Kalau dia merenungkan betapa banyak orang-orang di sekitarnya yang hidup <clears throat> tidak mendapatkan satu saja dari hidayah ini. Atau minimal hidayah kebaikan ini kalaupun didapatkan hidayah Islam dalam dirinya tapi dia tidak mendapatkan hidayah sunnah. Bukankah ini merupakan rasa syukur yang seharusnya membuat dia benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh mensyukuri nikmat ini, meminta kepada Allah agar senantiasa ditetapkan dalam dirinya dan dihindarkan dari hal-hal yang memalingkan dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang itu semakin baik harusnya dia semakin tunduk dan bersyukur kepada Allah. Semakin dia mendapatkan kebaikan dalam dirinya harusnya dia mengucapkan sebagaimana ucapannya penduduk sorga yang dinukil dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana li wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa mendapatkan kenikmatan ini. Dan sungguh kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuki kami. Bersyukur dan rasa rendah diri seperti ini mengakui nikmat Allah dan hidayah dari Allah seperti ini justru inilah yang menjadikan hidayah itu menetap dalam diri seseorang. Justru inilah yang menjadikan sebab petunjuk dari Allah senantiasa dilimpahkan kepada hamba tersebut. Maka di sini ayyuhal ikhwatu fillah kita renungkan sekali lagi makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada lah kami mohon pertolongan. Maksudnya, kita beribadah kepada Allah tapi kita jangan lupa kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah itu adalah dari petunjuk Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya. Jadi kita jangan lupa supaya nanti menjadikan kita semakin taat, semakin merendahkan diri, semakin bersyukur kepada Allah. Semakin kita merenungkan seandainya bukan karena kemudahan yang Allah berikan, kita tidak akan mampu mencapai atau melakukan apa yang telah kita lakukan saat ini. Lihatlah hamba yang saleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa yang kita ucapkan dalam salat kita di akhir salat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu bersyukur kepadamu, dan memperbaiki atau melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya kepadamu. Ini penetapan yang agung. Ini adalah pengakuan akan kelemahan seorang hamba dan bahwasanya al-quwata lillahi jami'an kekuatan dan daya itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar hadis yang terkenal Aisyah radhiyallahu taala anha waktu bertanya kepada Nabi SAW yang beliau sholat malam sampai kakinya bengkak. Taf'alu hadha wa qad ghafarallahu laka min da ghafarallahu laka min ma ta'akhkhara min dhanbika wa ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Kamu berbuat ini ya Rasulullah padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Nabi SAW? Fahalla nu'ab dan syakura. Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Cukuplah dengan kita merasa berterima kasih karena ditunjukkan hidayah ini dipilih oleh di antara sekian banyak manusia untuk bisa mengamalkan petunjuk di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah. Cukuplah dengan kita melihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin dia pun juga punya semangat untuk berbuat baik, tetapi disesatkan karena tidak mengetahui jalan sunnah. Cukuplah ini menjadikan kita berterima kasih. Alhamdulillah dengan segala kelemahan kita, segala kekurangan dalam diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih kita untuk mau bertobat, mau memperbaiki diri, mempelajari sunnah, bisa mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ini harusnya syukur. Apa ini cukuplah dengan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahalla akunu abdan syakur? Apakah aku tidak pantas? Tidak seharusnya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ayuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Benar-benar seseorang hamba yang menenungi makna ini dalam dirinya dia akan harusnya selalu menangis. Harusnya dia benar-benar selalu merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan dengan petunjuknya tidak ada seorang pun yang bisa mengarahkannya kepada kebaikan. Bukankah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib, yang demikian banyak berbuat kebaikan untuk urusan dunia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didakwai dengan sungguh-sungguh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat-saat menjelang kematiannya diajak kepada kalimat tauhid tapi dia enggan mengucapkannya. Yang disitulah turun firman Allah Subhanahu wa taala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai, tetapi Allah dialah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya dan dia lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Subhanallah kita dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan dan maksiat kita mungkin di masa lalu dan sampai saat ini kita masih tetap punya kekurangan-kekurangan tersebut. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kebaikan-kebaikan yang kalau kita renungkan mungkin kita tidak pantas untuk mendapatkannya. Maka alhamdulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita di antara sekian manusia. Maka ini al ikhwatu fillah adalah pilihan. Sekali lagi antum dipilih. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan ilmu tentang kitab ini, ilmu tentang Al-Qur'an wahyu dari Allah ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Apakah antum menyadari bahwa antum dipilih? Yang kemudian dengan pilihan tersebut antum mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau bukan karena hidayahnya siapa yang akan bisa menunjukkan kepada kita jalan yang hak? Mayyahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya maka dialah yang mendapatkan petunjuk dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan naudzubillahi min dalik maka kamu tidak akan mendapati seorang wali pun penolong pun yang bisa mem, apa ini menunjukkan dia kepada jalan yang lurus, membimbing dia kepada jalan yang lurus. Tidak bisa kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka maka inilah hidayah. Oleh karena itu hidayah kita syukuri. Karena kalau kita syukuri akan ditambah dan disempurnakan dalam diri kita. Kita syukuri dengan cara merenungkan, menisbahkan kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya jelaskan tadi makna dari ia karena budua, ia karena nasta'in. Hanya kepada mula kami menyembah ya Allah dan hanya kepada mula kami memohon pertolongan. Ini adalah inti daripada Al-Qur'an. Saya pernah nukilkan ucapan salah seorang ulama salaf yang dinukil oleh dalam tafsir Ibnu Al dia beliau mengatakan al Fatihah sur sirrul Qur'an wa sirruha hadhil ayah. Surat Al-Fatihah itu adalah inti rahasia kandungan Al-Qur'an dan inti rahasia surat Al-Fatihah adalah ayat ini. Jadi menetapkan ibadah untuk Allah dan menetapkan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut. Bisa mengamalkan kebaikan dalam diri kita semata-mata karena pertolongan, karena daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita minta hidayah, minta tambahan hidayah, dengan mempelajari petunjuknya, memahaminya, mengamalkannya, jangan lupa kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah mudahkanlah aku untuk menyempurnakan petunjukmu dalam diriku. Untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang telah aku fahami. Mudahkanlah aku dihindarkan dari berbagai macam keburukan. Kalau kita ingat dalam sebuah kajian saya pernah jelaskan tentang makna taufik yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang kembali kepada penjelasan yang terkandung dalam ayat tadi, surat Al-Fatihah tadi. Ajma'a al-arifun ala anna taufiqa alla yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyi'at. Semua orang-orang yang mengenal agama sepakat mengatakan bahwa yang namanya taufik dari Allah adalah dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan. Maksudnya, kalau kamu mendapati dirimu berbuat kebaikan, janganlah kamu lupa akan nikmat Allah. Dan jangan mengatakan itu karena kemampuan diriku. Ini jelas merupakan bentuk rasa tidak tahu diri. Jadi, kita bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya waktu beliau menjelaskan hal ini, beliau membahas masalah ini sewaktu menerangkan fungsinya keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar. Orang yang mengimani takdir, dia akan meyakini masya Allahu kana wa ma lam yasha yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi dan yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mampu melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengetahui hal ini menimbulkan dalam diri seorang hamba apa kata beliau? Menimbulkan dalam diri seorang hamba renungan bahwa ketika dia mendapati dirinya berbuat baik, dia akan sadar bahwa itu adalah karena kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Karena seandainya Allah tidak menghendaki kebaikan dalam dirinya, dia tidak akan bisa memiliki kebaikan tersebut. Sebaliknya, keburukan-keburukan yang Allah jauhkan darinya, kalau dia lihat orang lain berbuat buruk, berbuat bid'ah, berbuat syirik, naudzubillah min dalik, dia akan merenung ini adalah karena Allah berlepas diri dari mereka. Sehingga dalam dua keadaan ini dia akan sungguh-sungguh selalu berdoa kepada Allah agar hidayah itu ditetapkan dalam dirinya dan sungguh-sungguh dia meminta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan darinya berbagai macam sebab yang membawa kepada keburukan. Nah, dengan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, senantiasa hamba tersebut selalu dijaga dalam taufik Allah. Senantiasa dia itu memiliki kunci untuk membuka pintu-pintu taufik dari Allah. Karena pintu taufik kata beliau adalah famiftahuhu ad-du'a wa sidqul luju'i ilaihi warghbatu warahbatu ilaihi. Pintu apa ini kunci yang membuka pintu-pintu taufik adalah banyak berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh dalam bersandar kepadanya disertai dengan seharap dan selalu takut kepadanya. Subhanallah, ternyata permasalahan yang sederhana menisbahkan segala kebaikan kepada Allah ini bisa menjadi sumber yang akan meneguhkan keimanan dalam diri kita. Makanya ini yang saya pernah nukilkan juga merupakan makna dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal, wala takilni ila nafsi tarfata'inin. Janganlah engkau ya Allah menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Maka inilah ayol ikhwatu fillah, makna hidayah yang menjadi renungan bagi kita semua dan inilah dampak positif yang kita ambil dari dampak positif yang bisa kita petik dari memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Kemudian di sini saya perlu tambahkan keterangan yang disampaikan sehubungan dengan memahami sifat Allah Subhanahu wa taala pemberi hidayah yang tadi diterangkan dalam tafsir Ibnu Athiyah bahwasanya hidayah di sini uh, umum dan meliputi semua bentuk-bentuk hidayah dan uh, pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa yang menyebutkan bahwasanya memang pendapatnya para ulama salaf itu seringnya ketika menafsirkan satu lafaz dalam Al-Qur'an mereka menyebutkan contoh-contohnya, satu bentuk darinya untuk mengisyaratkan kepada yang lainnya. Ya. Jadi itu yang mereka bawakan adalah sekedar contoh tapi tidak menafikan yang lainnya. Makanya di sini kita pahami hidayah itu mencakup semua bentuk hidayah yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan di sini disimpulkan dalam kitab fikih Asmaul Husna bahwa hidayah yang merupakan uh, semua bentuk-bentuk hidayah yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan uh, apa ini asar pengaruh daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi itu mencakup empat macam hidayah. Empat macam hidayah secara keseluruhannya. Pertama, awalan al-hidayatul ammah. Hidayah yang bersifat umum. Hidayah yang bersifat umum yang ini mencakup yang saya katakan tadi hidayah petunjuk untuk kemaslahatan hidup yang Allah berikan kepada manusia maupun hewan. <clears throat> dalam hal, hal dalam hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan kehidupan mereka di dunia. Dan ini contoh-contohnya banyak kita dapati dalam penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw mencari makan dan minum, ya anak yang baru lahir kemudian langsung bisa menyusu kepada ibunya, kemudian melakukan hal-hal yang bisa menjaga kelangsungan hidupnya dan seterusnya. Kemudian hidayah yang kedua, hidayatul irsyadi wal bayani lil mukallafin. Hidayah menjelaskan, memberi bimbingan kepada kepada orang-orang atau kepada manusia yang diwajibkan untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan penjelasan yang demikian gamblang kepada manusia dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang disifati sebagai tibyanan likulli syai, penjelas bagi segala sesuatu diturunkan dalam wahyu yang disampaikannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjelaskan Islam ini demikian gamblang dalam hadis yang sahih Laqad taraktukum ala mithlil bayda lailuha hariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh-sungguh aku telah tinggalkan kalian wahai manusia di atas petunjuk yang terang benderang, putih bersih malamnya seperti siangnya. Tidaklah berpaling dari petunjuk tersebut kecuali orang-orang yang akan binasa. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Maka ini hidayah yang Allah berikan dengan menjelaskan agama ini dengan sejelas-jelasnya apalagi yang berhubungan dengan masalah-masalah akidah. Oleh karena itu berkali-kali saya tekankan masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, apalagi ilmu yang penting, memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, ini adalah perkara yang paling jelas dan paling gamblang, paling mudah dipahami dalam agama. Asal kita mau mengikuti metode Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami dan merenungkannya, merasakan maka dengan penjelasan yang gamblang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan wahyunya yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan beliau jelaskan kepada umatnya dengan selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, ini menjadi hujah bagi manusia, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk kemudian berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala setelah petunjuk itu jelas di hadapan di hadapan mereka. Jadi inilah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat At-Taubah ayat ke-115 Allah berfirman Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Tidaklah mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan satu kaum setelah Allah berikan hidayah, ya ini penjelasan kepada mereka. Turunkan kepada mereka hujah dan dalil-dalil yang jelas sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang bisa membawa mereka kepada takwa. Jadi Allah berikan hidayah dalam artian penjelasan begitu. Salisan yang ketiga, bentuk hidayah yang ketiga yang tercakup dalam pengertian nama Allah Al-Hadi Maha Pemberi Hidayah tadi. Inilah yang dinamakan dengan tutul ilhami wa syarhi sadri liqabulil haqqi war ridha bihi. Hidayah taufik ilham yang dimasukkan ke dalam hati manusia. <clears throat> Dilapangkannya dada seseorang untuk menerima kebenaran, mengikutinya dan ridho dalam menerimanya. Inilah makna daripada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang taufik yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Seperti beberapa ayat yang saya bacakan sebelumnya. Kemudian Firman Allah misalnya dalam surat Fatir ayat ke-8, "Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan, fa inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha', fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan amalnya, buruknya amal perbuatannya sehingga dia melihatnya menjadi kebaikan, menganggapnya baik? Maka sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat ke-13, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Seandainya kami kehendaki, maka mestinya kami akan berikan kepada setiap manusia hidayah, taufik kepada diri mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hidayah ini adalah ada di tangan Allah. Manusia tidak mampu untuk melakukannya kecuali dengan izinnya. Meskipun jelas, makna hidayah yang kedua dan ketiga ini bergandengan dan berhubungan sebagai hubungan sebab akibat. Dengan sebab penjelasan, sebab nasihat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang kita bacakan kepada seseorang, insya Allah bisa menjadi sebab untuk dia mendapatkan hidayah agar bisa mengikuti kebenaran. Meskipun semua itu adalah dengan ketentuan Allah, dengan kehendak Allah, kalau Allah menghendakinya akan terjadi, kalau Allah tidak menghendakinya tidak akan terjadi. Tapi ini jelas merupakan sebab yang kuat. Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sampaikan kepada manusia adalah sebaik-baik nasihat dan sebaik-baik cara untuk mengajak manusia agar mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hidayah yang kedua yang insya Allah juga eh, hidayah ketiga yang insya Allah juga penjelasannya sudah sering kita dengarkan. Yang terakhir makna hidayah yang terakhir al hidayah tu ilal jannati wan nari yaumal qiyamah. Hidayah kepada sorga bagi penduduknya dan kepada neraka bagi orang-orang yang berhak masuk ke dalamnya. Yang mana hidayah kepada sorga ini diungkapkan sendiri oleh penduduk sorga setelah mereka masuk ke dalamnya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-43 Allah berfirman alhamdulillahilladzi uh, mereka ber berkata alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah untuk bisa masuk surga yang mana kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah ini kalau bukan karena petunjuk dari Allah. Inilah kemuliaan. Dengan sebab mereka mengikuti hidayah, penjelasan Allah, petunjuk Allah dalam Al-Quran. Dengan sebab itu Allah memberikan taufik dalam diri mereka untuk menerima kebenaran dan dibalas dengan ditunjukkan berbagai macam kemuliaan dan kenikmatan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keridoannya yang kekal abadi selama-lamanya. Adapun hidayah kepada neraka bagi orang-orang yang berhak masuk ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah sebutkan dalam surat As-Saffat ayat ke-22 dan 23. Uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah orang-orang yang berbuat zalim. Wa azwajuhum dan orang-orang yang bersama mereka sewaktu di dunia. Himpunkanlah mereka ini semua bersama sembahan-sembahan yang mereka jadikan sekutu. Yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fahduhum dan tunjukkanlah mereka kepada jalannya neraka jahim, neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dalik. Maka di sini ayol ikhwatu fillah kita perhatikan sebab hubungan antara hidayah-hidayah ini bahwa sejauh mana kita berusaha untuk menempuh hidayah Allah di dunia, insya Allah dengan sebab itulah kalau kita sungguh-sungguh belajar, memperbaiki diri, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, sebesar itu pula nanti hidayah yang Allah masukkan taufik dalam diri kita, dan sesuai itu pula nanti hidayah yang Allah tunjukkan kepada kita di akhirat nanti untuk berjalan menuju surganya. Ingat keumuman makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yub'athu kullu insanin kullu abdin ala ma mata alaihi." Masing-masing manusia akan dibangkitkan di akhirat nanti sesuai dengan keadaan mereka waktu meninggal dunia. Artinya gambaran yang kita akan alami di akhirat adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Nah inilah makna hidayah yang secara kesimpulannya seorang hamba yang memahami nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung ini sebagaimana memahami nama-nama Allah yang maha indah yang lainnya kita ketahui jelas pengaruhnya dalam menyempurnakan cabang keimanan menyempurnakan bentuk-bentuk ubudiah dalam diri manusia sangat besar sebagaimana yang sudah kita bahas berkali-kali maka memahami kandungan makna nama Allah yang maha indah ini mempelajari apa ini segi-segi atau mempelajari uh, <clears throat> kandungannya yang maha agung, penjabarannya yang yang luas. Dengan itu dia akan meyakini besarnya kebutuhan dirinya, kebutuhan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan segala urusannya baik dalam urusan dunia apalagi urusan agamanya. Maka penjagaan dalam segala kebaikan, kemudahan melaksanakan ke segala kebaikan dan penjagaan dari dari segala keburukan yang dibutuhkan oleh manusia, itu tentu akan didapatkan dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sejauh mana kita menggantungkan diri, menyandarkan diri kita kepada Allah, maka sebesar itu pula nilai pertolongan dan taufik yang selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya inilah keutamaan selalu bersandar kepada Allah bertawakal kepadanya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh barang siapa yang selalu bersandar kepada Allah maka Allah akan selalu mencukupinya kecukupan dari Allah dalam urusan dunia dan akhirat tergantung dari penyandaran diri kita sikap kita untuk selalu berharap dan takut kepadanya bukan bersandar dengan kemampuan diri kita sendiri jadi bersandar kepada Allah makanya orang yang disebutkan dalam hadis yang sahih ketika seseorang keluar rumah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billah dengan nama Allah aku bersandar bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya ketika seorang hamba mengucapkan ini dan merenungkan dari dalam hatinya akan apa ini penyandaran diri yang sesungguhnya kepada Allah maka dijawab oleh malaikat Qad kufi tawahudi hudita Sungguh kamu telah dicukupi, sungguh kamu telah diberikan hidayah, dan sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan. Subhanallah kalau kita renung anak ini, sebenarnya bukan perkara yang mustahil bagi kita untuk bisa mendapatkan penjagaan-penjagaan baik dalam yang hal-hal yang bersifat agama maupun perkara-perkara zahir yang mungkin untuk kebanyakan pikiran akal manusia tidak bisa menghindarkan keburukan hal tersebut. Kita ingat Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu dilemparkan ke dalam api karena kuatnya penyandaran diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi? Allah berfirman kepada api bagaimana? Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, akhiru kalimatin qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulkiya finnar. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu ketika dilemparkan ke dalam api adalah hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan dia adalah sebaik-baik penolong. Subhanallah orang yang mengucapkan ini dengan yakin keburukan-keburukan akan dijaga darinya dan dimudahkan segala kebaikan-kebaikan dalam dirinya maka inilah sebabnya kita perlu banyak merenungkan hal-hal yang berhubungan dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berhubungan dengan kemahakuasaannya untuk memberikan kecukupan kepada hambanya, perlu kita selalu jaga dalam diri kita rasa tergantung kepada Allah, merasa butuh akan semua limpahan kebaikan dan karunia-Nya dan perlu kita banyak mensyukuri nikmat Allah ini dalam diri kita agar Allah selalu menjaganya dan selalu menambahnya serta menyempurnakannya untuk untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Maka inilah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah kandungan serta penjabaran dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah al-hadi, maha pemberi hidayah dan petunjuk serta penjabaran daripada makna daripada sifat ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil manfaat yang maksimal darinya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan hidayah kepada kita untuk melaksanakan dan menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam agama ini serta dijadikan istiqamah di atasnya sampai kita menghadapnya dan menghindarkan kita dari segala macam keburukan yang memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami akhiri kajian ini dan afwan atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah antum sampaikan berupa salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Hadi, Maha pemberi petunjuk atau pemberi hidayah yang telah antum paparkan dan jabarkan tentang makna dan serta kandungannya. Dan selanjutnya Ustaz kita akan bersolajab dengan para pendengar Untuk yang pertama iya, Kami iya. angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu Ustaz Nah Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan kembali perbedaan antara hidayah dan taufik. Lalu bagaimanakah upaya yang harus dilakukan untuk menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala dari Jafar di Jatimakar? Tafadhol Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah perbedaan antara keduanya. Jadi kalau dikatakan kedua-duanya ya, itu adalah hidayah namanya. Tetapi ada hidayah yang bisa dilakukan oleh makhluk yaitu memberikan penjelasan ya menyampaikan firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW kepada kepada manusia menasihati mereka ini mampu dilakukan oleh manusia makanya Allah berfirman tentang nabinya SAW wa inna kalatahdi ila sirati mustaqim sesungguhnya engkau ya Rasulullah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus artinya menjelaskan jalan yang lurus yang kalau ditempuh manusia insya Allah menjadi sebab untuk dia bisa mendapatkan taufik meskipun ini semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mampu dilakukan oleh manusia. Tapi di ayat lain Allah menafikan hidayah dari diri Rasulullah SAW. Seperti ayat yang saya bacakan tadi. Inna kala tahdiman ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan dia yang lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Yang dinafikan atau ditiadakan di sini adalah hidayah taufik. Memasukkan keinginan, kemauan dalam hati manusia untuk menerima petunjuk dan mengamalkannya. Ini milik Allah semata-mata karena cuma Allah yang menguasai hati manusia. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi kata Allah dalam Al-Qur'an. Ketahuilah dialah Allah yang mampu membatasi menghalangi seseorang dari hatinya. Jadi hatinya cuma Allah yang bisa menguasainya. Nah inilah perbedaan antara dua hidayah tersebut. Perbedaan antara dua hidayah tersebut. Cuman hubungannya ini hubungan sebab akibat. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jelasnya di hadapan manusia keindahan Islam, keindahan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa jelas ini dengan disampaikannya Ah, seorang dai menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW kepada manusia, menjelaskan kandungan maknanya yang indah, menjelaskan ketergantungan manusia terhadap syariat Allah, butuhnya mereka untuk mengamalkannya. Ini kalau direnungkan bisa menjadi sebab kuat untuk seseorang itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya menempuh Siratul mustaqim di dunia ini memudahkan kita kalau kita menempuhnya dengan benar untuk selamat ketika menempuh sirat ya jembatan yang diletakkan di permukaan neraka jahanam di akhirat nanti yang ujungnya adalah sorga. Tetapi ingat tidak semua sebab yang dilakukan itu akibatnya adalah sesuai yang diharapkan karena semua kembali kepada kehendak Allah. Jadi gambarnya persis seperti kita pahami masalah rezeki. Kita yakin rezeki dari Allah. Tapi rezeki tidak akan datang tanpa usaha. Sebab maksudnya melakukan sebab kayak berjualan atau pergi bekerja dan seterusnya. Tapi tidak semua orang yang melakukan sebab ini akan mendapatkan hasil. Ada orang yang sudah bersungguh-sungguh ternyata tidak dapatkan tidak mendapatkan hasil karena Allah yang menentukan semua. Cuman Allah ini jadikan ini sebagai sebab yang seseorang tidak akan bisa mendapatkannya kecuali dengan dengan sebab ini. Nah, oleh karena itulah kalau kita berusaha untuk memaksimalkan mengusahakan sebab seperti ini dalam diri kita dan jangan lupa sebab yang terbesar yang sering dilalaikan adalah banyak berdoa dan meminta kepada Allah niscaya ini bisa menjadi kebaikan besar yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala kan memberikan taufik ke dalam hati manusia melapangkan dadanya untuk menerima kebenaran dan petunjuknya. Nah, nah Ustaz, khairan. Dan kembali dari pertanyaan pesan singkat Ustaz Dari dua pertanyaan yang mengandung syubhat yang perlu dijelaskan Ustaz ya. Yang pertama dari Joni di Cirebon Beliau bertanya Ustaz Bukankah agama Islam itu agama yang lurus? Dan apakah makna dari kita mengucapkan Ihdina siratul mustaqim Di dalam setiap kita mendirikan sholat Kemudian pertanyaan dari berikutnya Ustaz apa hikmah dari Allah ciptakan surga neraka alam jagat raya beserta isinya, tetapi Allah juga yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Manusia bagikan wayang yang dikuasai dalangnya. Saya beristighfar kepada Allah atas pertanyaan ini. Mohon dijelaskan Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama bukankah Islam agama yang lurus? Tapi kenapa kita harus meminta ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maka jawabannya Islam agama yang lurus, yakin. Dan insya Allah kita adalah termasuk orang-orang yang menempuh jalan yang lurus dengan taufik dan karunia dari Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Anda yakin terus bisa menempuh jalan Islam sampai di akhir hidup? Yang kedua, apakah Anda yakin jalan lurus yang Anda miliki saat ini atau hidayah untuk menempuh jalan lurus yang ada dalam diri Anda saat ini sudah sempurna? Maka permintaan tadi maksudnya meminta di samping meminta hidayah itu sendiri juga meminta keteguhan sampai di akhir hayat. Karena saat ini kita menempuh jalan yang lurus, tidak ada yang bisa menjamin besok atau sampai mati kita tetap di jalan yang lurus. Makanya kita butuh meminta setiap hari. Ini menunjukkan kebutuhan kita akan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Yang kedua yaitu meminta kesempurnaan karena iman itu perlu disempurnakan dalam diri kita. Saat ini kita mengetahui tentang satu masalah dalam agama Islam, masalah keimanan, tapi masih banyak kekurangan lain yang perlu kita sempurnakan. Maka perlu kita minta dengan mengucapkan, Ihdina siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu minta hidayah menempuh jalan yang lurus, meminta tambahan dari hidayah tersebut agar sempurna dalam diri kita, dan yang lebih penting lagi adalah meminta keteguhan dan istiqomah di atas hidayah tersebut sampai di akhir hayat kita. Itu maknanya. Pertanyaan kedua tadi apa yang kedua? Saya lupa, saya nggak begitu jelas. Iya, tentang ini Seth hikmah Allah menciptakan surga dan neraka, alam jagat raya beserta isinya, ya. tetapi eh, Allah juga menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Manusia ya. bagikan wayang yang dikuasai dalangnya, Mohon dijelaskan. Allahul musta'an. Ini pertanyaan yang buruk kata-katanya yang tidak pantas diucapkan. Kenapa diumpamakan Allah Subhanahu wa taala seperti dalang? Subhanallah. Sangat tidak pantas ucapkan seperti itu seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha mulia, dia sendiri, kita sendiri yang mengakui Allah yang menciptakan jagat raya beserta isinya. Maka kenapa kita menanyakan dengan lancang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala padahal dia maha sempurna hikmahnya. Kalau kita mengetahui Allah itu sempurna sifat-sifatnya, harusnya kita bersikap seperti firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tapi justru manusia yang dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatannya. Harusnya kita sangka baik kepada Allah. Kita yakin Allah punya hikmah yang tinggi. Allah menetapkan penduduk surga dan penduduk neraka dengan hikmahnya. Dan penetapan ini adalah berita yang harusnya kita imani. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala apa membiarkan manusia tidak menjelaskan jalan menuju surga dan menuju neraka. Allah jelaskan dengan jelas. Allah mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Kurangnya apa kebaikan tersebut? Harusnya kita sikapi dengan mengatakan ini adalah hikmah yang sangat tinggi karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan gamblang, memudahkan sebab-sebab bagi manusia untuk bisa menempuh jalan menuju surga, termasuk untuk diri kita sendiri. Kita sangka baik kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam hadis kursi yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hamba kepadaku. Siapa yang bersangka baik, insya Allah mendapatkan kebaikan. Bersangka baik, pengharapan baik kepada Allah, kemudian menempuh jalan Allah yang diajaknya dan diterangkannya membawa kepada kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi orang-orang yang selalu suudon sangka buruk kepada Allah, mempertanyakan hikmahnya, padahal akalnya terbatas dan sempit, dan padahal dia adalah makhluk yang selalu diberikan kenikmatan oleh Allah, maka kenapa dia memprotes segala kebijaksanaannya, meragukan kesempurnaan sifat-sifatnya, padahal semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala maha baik, bahkan di tangannya lah segala kebaikan. Maka hendaknya kita memahami hikmah Allah itu jangan dengan akal kita yang sempit, jangan dengan pandangan pikiran kita yang terbatas, tapi kita memahami Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna perbuatan-perbuatannya. Orang para ulama yang terdahulu telah memahami hal ini dan alhamdulillah tidak membawa kepada pemikiran yang buruk bagi diri mereka justru menjadi motivasi mereka untuk semakin banyak mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru harusnya kita berpikir dan kita bersyukur karena kita diberikan hidayah untuk bisa mengenal Islam, mengenal kebaikan. Sekarang yang penting kita sempurnakan kebaikan dalam diri kita, banyak berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari segala keburukan. Inilah justru yang menjadi ciri-ciri orang yang akan mendapatkan takdir kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. jazakallahu dan sebelum kita beralih ke pertanyaan pendengar Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan di pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz saya seorang akhwat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta. Alhamdulillah sudah sekitar dua tahun ini Allah memberikan hidayah kepada saya untuk mengikuti manhaj salaf yang hak ini. Semakin mengenal manhaj salaf ini, saya semakin takut akan kembali terjerumus dalam kebid'ahan. Apalagi jika satu saat saya menetap di kampung, mengingat dalam keluarga dan juga di kampung hanya saya yang sudah mengikuti manhaj ini dan tidak ada sarana majelis ilmu yang syar'i di kampung. Pertanyaan satu mohon dijelaskan apakah saya tetap tinggal di Jakarta seorang diri tanpa mahram atau dengan dengan karena khawatiran kalau saya kembali ke kampung saya atau atau saya harus tetap kembali ke kampung saya. Mohon Ustaz memberikan penjelasannya dari hamba Allah di Jakarta Barat. Silakan Ustaz. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga anti dan menjaga kita semua dalam kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kepada kita sebab-sebab yang akan selalu menjaga agama kita sampai di akhir hayat kita. <clears throat> Alhamdulillah uh, kondisi yang anti alami juga dialami oleh kebanyakan ikhwan-ikhwan kita yang mengalami cobaan-cobaan dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kondisi anti sekarang bisa mengenal sunnah, mengenal kebaikan dan dimudahkan betapa banyak ikhwan-ikhwan kita yang lainnya yang demikian sulit dan mendapatkan penentangan. Maka pertanyaan yang disampaikan tadi, apakah dia harus menetap di situ atau pulang? Maka dia melihat kemaslahatan bagi dirinya. Kalau seandainya dengan dia berada di Jakarta, dia bisa terjaga agamanya, kemudian dia bekerja di rumah yang mungkin tuan rumahnya juga bisa memudahkan dia, memberikan kebebasan bagi dia untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dalam dirinya, mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat atau menghadirinya, baik lewat radio ataupun menghadiri yang langsung dekat dengan rumahnya misalnya, maka ini adalah kebaikan yang sangat agung yang hendaknya dipertahankan dalam dirinya. Kalau dia merasa belum kuat ya jangan dulu dia pulang, dia menetap itu, lagi pula orang tuanya mungkin belum memaksa dia untuk pulang, maka alhamdulillah. Tapi ingat jangan lupa orang tua dinasihati meskipun dengan surat, dengan SMS, dengan mengirimkan kaset-kaset, buku-buku, ceramah-ceramah yang bermanfaat. Sambil kita berusaha ingat sudah kita jelaskan tadi, hidayah penjelasan itu bisa jadi termasuk merupakan sebab besar agar mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati mereka. Jadi tetap kita usahakan dua kebaikan ini sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan kita untuk mendapatkan jalan keluar, dimudahkan untuk segera mendapatkan pasangan hidup yang bisa membimbing kepada kebaikan dan diajak untuk bisa mendakwai keluarga maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua kebaikan-kebaikan ini pada diri anti dan kepada ikhwas kalian dan kepada kita semua. Nah, nah jazakallah khairan atas jawaban dan juga doa yang telah antum sampaikan dan kita akan angkat dari pertanyaan pendengar kita yang pertama dengan Umu Rashid di Bekasi. Silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi eh, wabarakatuh. Uh, Pak Ustadz, uh, eh, saya ingin menanyakan bagaimana usaha uh, untuk mendakwahkan kedua orang tua saya yang belum mengikuti sunnah karena dalam posisi saya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu yang harus mengurus keluarga. Dan saya mohon doanya agar orang tua saya diberikan hidayah. Iya, terima kasih Umu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustaz. ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hidayahnya kepada orang tua ibu dan kepada kaum muslimin yang lainnya agar mengenal jalan sunnah ini dan mengenal mengenal indahnya memahami petunjuk Allah dan mengamalkannya. Alhamdulillah, satu hal yang ibu syukuri dan kita syukuri semua. Karena cobaan-cobaan seperti ini bukan cuma kita yang mengalaminya. Kita bersedih. Tetapi kesedihan ini hendaknya menjadi kita merenung bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak keutamaan kepada kita dibandingkan orang lain. Bagaimana para nabi alaihi wassalam di antara mereka ada yang istrinya durhaka. Ada yang istrinya durhaka Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan dalam hadis yang sahih, bapaknya beliau masuk neraka, ibunya masuk neraka. Rasulullah SAW Nabi yang terbaik, ya Nabi yang terbaik sampai begitu keadaannya. Maka alhamdulillah yang kita syukuri pertama orang tua kita Muslim, masuk Islam. Tapi kekurangannya dan ini merupakan kekurangan yang fatal, mereka belum mengenal petunjuk atau hidayah sunnah. Maka kita usahakan dan ini merupakan lahan dakwah bagi kita. Ini adalah kebakti yang terbesar dari seorang anak kepada orang tuanya. Jadi kita mendakwai mereka tidak sia-sia. Kita kirimkan nasihat, surat atau SMS, kirimkan kaset, buku-buku yang bermanfaat, kasih hadiah dalam rangka menarik hati mereka agar semakin memahami uh, keindahan ajaran Islam, kasih hadiah, kasih kebaikan-kebaikan supaya mereka tertarik. Ini tidak sia-sia. Nilainya adalah berbakti kepada orang tua plus baktinya adalah yang paling baik karena mengusahakan kebaikan iman, kebaikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka subhanallah, ini adalah merupakan e, satu hal yang seharusnya membuat kita selalu bersangka baik kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam upaya untuk menyampaikan petunjuk ini kepada orang tua kita. Jangan lupa kita banyak berdoa, ya berdoa dalam kebaikan, mengusahakan supaya orang tua kita mendapat, mendapatkan nasihat, kita cari misalnya ceramah-ceramah yang lebih bahasanya lebih sesuai untuk orang tua. Mungkin kalau dia orang yang bahasa daerah cari yang yang dipahami dengan ceramah bahasa daerah yang dipahaminya. Mungkin dengan sebab kita usaha yang kita usahakan dengan maksimal ini yang pahalanya insya Allah tidak sia-sia. Semoga dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan hidayah kepadanya insya Allah. Nah, nah khairan Ustaz dan pertanyaan dari umur adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini Ustaz dan sebagai penutup untuk para pendengar, mungkin ada yang ingin antum sampaikan Ustaz? Silakan Ustaz. Jadi sebagai penutup, jadi dari yang kita pahami nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini itu menjadikan kita semakin sadar bahwasanya ketergantungan manusia atas semua kebaikan-kebaikan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar oleh karena itu hendaknya seorang hamba senantiasa memperbaiki sikapnya di hadapan Allah berusaha untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dirinya sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan sekian banyak nikmatnya kepada kita.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 Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi dan waktu yang telah disempatkan sempatkan Ustaz dan terima kasih banyak. Insyaallah kita bertemu kembali pada hari Kamis yang akan datang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.